Wilayah Al-Bait, kepengurusan Ka'bah. Tentunya sepeninggal Nabi Ibrahim alaihissalam, kepengurusan Ka'bah diurus oleh Ismail dan turunannya. Ismail dan turunannya alaihissalam. Tapi kemudian sekian lama Jurhum semakin banyak karena Jurhum tinggal di situ juga Berarti saudara-saudara ibu dari turunan Ismail. Karena Ismail menikah dengan seorang wanita dari Jurhum. Maka dipegang oleh Jurhum. Berpindah wilayah terbaik yang pertama tadinya al-wilayah li Ismail ibni Ibrahim dan turunannya. Kemudian sekian lama, bukan sebentar, sekian lama bertahun berpuluh tahun, wilayah dipegang oleh jurhum. Siapa jurhum? Akhwal. Akhwaluhum, saudara-saudara ibu mereka. wa dzurriyyatuhu akhwaluhum saudara-saudara ibu dari turunan Ismail bin Ibrahim. Baik. Ternyata terjadi keboliman-keboliman. Dan sewenang-wenang di Baitillahil Haram. Tadinya mereka membiarkan karena itu masih saudara mereka, saudara ibu mereka. Ternyata setelah melihat kedoliman-kedoliman tersebut, melawanlah turunan dari Ismail, yaitu suku Banu Bakr dan Ghobshan. Terjadilah peperangan. Maka terkalahkanlah Curhum dan terusir dari wilayah bait, dari Mekah. Wakanat Mekah fil jahiliyah la yuqirru fiha zulmun. Dan Mekah di zaman jahiliyah tidak membolehkan adanya kezoliman. Walayan bagi fiha ahadun. Dan tidak boleh ada seorang pun yang melakukan kezaliman Illa ukhrij. Kecuali akan diusir dari Mekah. Wala yuriduha malakun amalikun eh, yastahillu hurmataha illa halak. Dan tidak ada satu raja pun dari raja-raja di dunia. Romawi, Persia, Ethiopia, Yaman, dan lain-lainnya atau Mesir yang ingin menghalalkan Mekah tidak pernah berhasil. Selalu halaka, binasa. Yang terakhir adalah ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW. Yaitu pasukan bergajah. Dipimpin oleh Abraha Al-Athram yang ada bekas sayatan pedangnya di wajahnya. Juga nggak berhasil. Dan Allah hancurkan tentara bergajah itu dengan batu-batu dari sijil yang dibawa oleh burung-burung ababil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Kata Allah, tidak kau lihat bagaimana Allah perlakukan pasukan bergajah? Ya yakni Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada nabinya bahwa aku telah menghancurkan tentara bergajah. Dengan apa? Tairan ababil. Alam naj'al. Bukankah kami telah menjadikan tipu daya mereka gagal? Tadlil maknanya gagal. Dan dikirim kepada mereka tayuran ababil burung-burung ababil yang membawa batu-batu dari sijil di paruhnya satu, di kaki-kakinya satu-satu jadi tiga. Setiap burung bawa tiga batu. Dan kemudian dilemparkan pada mereka. Ada yang terkena, ada yang tidak, ada yang terkena dengan banyak, ada yang terkena sebagian dan seterusnya. Maka binasalah mereka. Summa inna ghabshan min khuza'ah Waliyatil bait duna Bani Bakar. Kemudian Ghobshanlah yang memegang wilayatul bait, pengurusan Ka'bah. Bukan Banu Bakar. Walaupun yang lawan Banu Bakar dengan Ghobshan. Tetapi yang berkuasa adalah Ghobshan. Wa Quraisyun idzaka hululun wa sarm. Adapun Quraisy ketika itu masih sedikit turunan Quraisy. Jadi dari turunan Ismail ada sekian suku. Salah satunya adalah turunan Fihir. Fihir nama lainnya Quraisy. Dari Fihir ini memiliki anak dua belas, Atau Quraisy memiliki anak dua belas. Dua belas ini memiliki anak banyak semuanya sehingga menjadi suku-suku. Saat ini yang sedang dibahas ini ketika Gobshan berkuasa masih sedikit, masih berapa orang saja, tidak besar. Sehingga belum dihitung. Belum diperhitungkan. Wabuyutat masih di rumah-rumah berapa rumah saja. Mutafarriqun tersebar fi qaumihim di kaum mereka dari Bani Kinanah. Ini fihir di atasnya Kinana sudah sangat besar. Di antara anak Kinana adalah Fir Masih anak cucu sedikit. Tidak banyak. Buyutat, beberapa rumah saja. Masih bergabung di suku Bani Kinana. Fawaliyat khuza'ah al-bait yatawarathuna dhalik. Maka wilayatul bait dipegang siapa? Bani Khuza'ah. Ghabshan dari Bani Khuza'ah. Nabi Dalik, Mereka saling mewarisi. Selalu dari turunan Khuza'ah. Hatta kana akhiruhum Halil ibn Hubaisyah. Hingga akhir dari pemimpin Mekah, pemimpin Baitillahil Haram dari Bani Khuza'ah adalah Halil ibn Hubaisyah. fatazawwaja Qusay ibn Kilab ibnatahu. Maka Qusay ibn Kilab, masih ingat siapa dia? Hah? Ibnatahu menikahi anak perempuannya. Falamma azuma syarafu Qusay. Ini bukan Amr bin Luhai. Bukan Amr bin Luhai. Walaupun Amr bin Luhai itu adalah Bani Khuza'ah juga dan didengarkan ucapannya, diterima ajaran syiriknya karena dianggap dari pemimpin Mekah atau turunan wilayah terbaik, turunan pemegang wilayah Ka'bah. Ini barakallahu fikum dari kalangan Quraisy. Qusay ibn Kilab menikahi anak perempuannya. Falamma 'azama syarafu Qusai, Ternyata kemuliaan Qusay terkenal. Kejujurannya, keberaniannya, bijaknya, adilnya. Wa kasura banuhu wa maluh. Banyak pula hartanya dan turunannya. Turunannya banyak, hartanya banyak. Sampai halaka Halil. Sampai meninggallah Halil. Fara'a Qusay annahu awla bil Ka'bah. Maka Qusay melihat bahwa dirinya lebih berhak untuk memegang urusan Ka'bah. Wa ammar Makkah. Wa amri Makkah. Dan lebih berhak untuk urusan Mekah min Khuza'ah daripada Bani Khuza'ah. Wa Bani Bakar daripada Bani Bakar. Wa ana Quraisyan ru'usu Ali Ismail. Dan mereka menganggap Quraisy adalah pemimpin-pemimpin keluarga Ismail. Wasarihuhum dan sangat-sangat terkenal merupakan tokoh-tokoh dari turunan Ismail. Turunan Ismail banyak termasuk Bani Kinana sampai kepada Fir. semua turunan Ismail. Dan biasanya yang namanya turunan itu dari laki-laki dari nasabnya laki-laki. Maka tokoh yang terkenal saat itu adalah Qusay. Mau dihitung dari turunan, sangat dekat dengan turunan Ismail. Banu Khuza'ah dan Banu Bakar jauh. Sedangkan Husay dan Quraisy dekat sekali dengan Ismail. Maka mereka merasa lebih berhak untuk mendapatkan hak mengurusi Mekah dan mengurusi Ka'bah. Wa anna Quraisyan ru'usu al-Ismail. Sedangkan Quraisy tokoh-tokohnya turunan Ismail. Fakallama rijalan min Quraisy. Maka Kusai mengajak bicara tokoh-tokoh Quraisy. Wakinana dan juga tokoh-tokoh Bani Kinana untuk mengusir Khuza'ah dan Bani Bakar dari Mekkah. Fa'ajabuhu. Maka disambutlah ajakan tersebut. Karena mereka merasa itu pantas. Begini barakallahu fikum. Kalau digambar turunannya. Ini turunan Ismail ini banyak turunannya, tokoh-tokohnya. Kemudian dari Bani Khuzah, turunan turunan turunan turunan memimpin semua sampai ke bawah. Kemudian kembali ke tokoh yang ini. Dekat mana? Ini sama ini. Hah? Dekat Quraisy. Ke Ismail. Ini jauh sekali sudah sekian turunan di bawahnya. Ala Kembali kepada kitab. وكان الغوث من مره ابن قد ابن طابخه ابن الياس ابن مضر يا للاجازه للناس بالحج مكا سكو غوث ابن مره ابن قد ابن طابخه ابن الياس ابن مضر dari turunan mudar memegang urusan ijazah linnasi bil haji. Dihafalkan barakallahu fikum istilah-istilah. Pertama wilayah. Ternyata ada dua, ada urusan lain. Yaitu ada al-ijazah. Ternyata nanti ada lagi as-siqayah. Ada lagi nanti rifadah. Ini hebatnya Tusai. Dia ingin agar suku-suku lain pun ikut bertanggung jawab mengurusi Mekah. Sehingga dia bagi. Untuk urusan wilayah dari kami. Untuk urusan ijazah dari Ghaus ibn Murrah. Wa min dan semua turunannya nanti. Lianna ummuhu kanat jurhumiyah. Karena ibunya adalah jurhumiyah yang lecalit. Fanadarat lillah. Dia pernah bernadar. Kalau punya anak laki-laki. Anta tasaddaq bihi alal ka'bah. Tidak punya anak. Kemudian bernadar. Kalau saya punya anak laki-laki, akan saya sodakohkan anak saya untuk Ka'bah. Ampunnya untuk ngurusi Ka'bah. Yakhdimuha untuk khidmat mengurusi Ka'bah. Fawaladat Ghaus. Maka lahirlah Ghaus tadi. Fakana yakumu alal Ka'bah. Maka dia yang mengurusi Ka'bah. Memegang kunci Ka'bah dan seterusnya. Fawaliyal ijazah bin nas. Maka dia memegang ijazah. kanihi minal Ka'bah. Karena kedudukannya pada Ka'bah. Fakana ida rafa'a yakul. Maka kalau dia mengangkat, dia berkata, Allahumma inni tabi'u tiba'ah. In kan isman fa'ala quda'ah. Ya Allah, aku hanya ngikut. Tabi'u tiba'ah, hanya ngikut. Kalau itu dosa, maka tanggung jawabnya Bani Khuda'ah. Karena saya cuma ngikut. Ini tabi'u tiba'ah. In kana isman fa'ala qudha'ah. Barakallahu fiikum. Wa kanat sawfah. Satu lagi. Sawfah. Tadfa bin nasi min arafah. Tugasnya membawa manusia dari Mekah ke Arafah. Wa tujizuhum idza nafaru min Mina. Mengarahkan mereka ketika mereka berangkat dari Mina. Jadi barakallahu fikum, waktu itu ada dan sudah berlangsung sejak zaman Ismail haji ada tawaf, ada eh, ada tawaf, ada sa'i dan ada wukuf di Arafah dan ada nabi di Mina. Ada semua. Siapa yang ngatur? Orang-orang Quraisy dipimpin oleh Tusai. Bagian untuk menggiring diserahkan kepada tadi suku turunan Ghaus ibn Murrah. Maka mereka menggiring membawa manusia dari Mina ke Arafah. Faidah kana yaumun nafar atau ramil jimar. Ketika yaumun nafar berarti hari 11, 12, 13 mereka akan membawa manusia untuk melempar jumrah. Wa rajulun min sawfah yarmi lahum dan seseorang dari mereka dari suku Saufah yarmi lahum melempar untuk mereka la yarmuna hatta yarmi lahum sebelum saufa melakukannya yang lain tidak boleh melakukannya ini barakallahu fikum yang memegang ijazah siapa Ghaus dan saufah. Mereka nggak akan berani melempar jumroh sampai sofa melempar duluan. Mereka nunggu. Fakanal muta'ajjiluna yatuna yaqulun. Orang yang terburu-buru akan mendatangi sofa dan berkata, "Irmi hatta narmi." Cepat lempar agar kami melempar. Karena mereka tidak berani melempar sampai Quraisy duluan yang melempar. Fayaqulu maka orang-orang tadi dari Saufah dari suku Quraisy yang ditugasi untuk ijazah mengatakan la tidak wallah hatta tamilu syams tidak sampai matahari tergelincir dan itu ketika Rasulullah SAW mengajarkan haji ditakrir oleh Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Mananya ditakrir, ditetapkan memang waktu melempar jumrah adalah setelah tergelincir matahari. Kata Sofa, la wallahi hatta tamilu syams. Tidak, sampai matahari tergelincir. Faidah malati syams roma. Ketika matahari tergelincir, mulailah mereka melempar waraman nas ma'ahu. Maka manusia pun semuanya melempar. Faida farigu minar rami ketika selesai mereka melempar wa aradun nafar dan mereka akan akan berangkat pulang min Mina meninggalkan Mina akhadat saufah janibaini suku saufah membagi dua golongannya dari kanan dan dari kiri untuk menghimpit mereka apa menggiring mereka jadi ketika mereka mau keluar dari Mina maka saufa dari sini dan dari sini. Mengapit mereka. Ya. Mengapit mereka mengarahkan untuk pulang. Meninggalkan Mina. Falam yajud ahadun hatta yamurru. Dan mereka tidak bisa pulang kecuali harus melewati dua golongan sofa ini. Mereka harus lewat tengahnya. Thumma yukhalluna sabilanna. Setelah itu dilepas perjalanan manusia. Falaman qaradu warithahum banu Sa'ad ibn Zaid manat min bani Tamim. Setelah inqaradu, setelah mereka hilang, diwarisi urusan ijazah oleh Banu Sa'ad ibn Zaid. Manat ibn Bani Tamim, Amin Bani Tamim. Wa kanatil ifadah min Muzdalifah fi Udwan. Sedangkan masalah ifadah ifadah itu dari tanggal 10 melempar jumlah yang terbesar kemudian tawaf ifadah Siapa yang bertugas untuk menggiring mereka ifadah? Suku Udwan. Yatawarazunaha. Mereka saling mewarisi. Pokoknya urusan ifadah, urusan Udwan dan turunannya. Atau Adwan, bukan Udwan. Hatta kana akhiruhum Karb ibn Safwan ibn Jannab. Akhir mereka adalah Karb ibn Safwan ibn Jannar. Alladhi qama alaihi, alaihi islam Yang kemudian setelah itu tegak Islam atas mereka. Falamma kana dhalikal am fa'alat ma kanat taf'al. Maka pada tahun itu Saufah melakukan apa yang biasa dilakukan. Yaitu ijazah. Menggiring manusia. Qad arafatil Arab dzalika lahum. Dan orang-orang Arab sama-sama tahu itu haknya mereka, saufa. Huwa dinun lahum, itu agama buat mereka. Min ahdi Jurhum wa wilayati Khuza'ah. Itu sejak zaman Jurhum sampai wilayahnya Bani Khuza'ah. Fa'atahum Qusay biman mahu min Quraisyin wa Quda'a wa Kinana indal aqabah. Faqala nahnu awla bihada minkum. Kemudian pusai datang kepada mereka dan mengatakan kepada mereka bahwa kami lebih berhak untuk urusan ini daripada kalian. Maka terjadilah pertikaian dan peperangan. Fakta talan nas qitalan syedida. Maka terjadilah peperangan yang dahsyat. Tuman hazamat saufah. Dan saufah terkalahkan. وغلبهم قصي على ما كان بأيديهم قصي berhasil menguasai urusan ijazah dari tangan mereka. Wan hadzat inda dzalika Khuzah wa Banu Bakr an Qusay. Maka inhazat berpisahlah suku Bani Khuzah dan Bani Bakr dari Qusay. Wa arafu annahu sayamna'uhum dan mereka tahu Tusai pasti akan menghalangi mereka juga. Kama mana saufa. Sebagaimana apa yang mereka lakukan kepada saufa. Wa yahulu bainahum wa bainal ka'bah wa amra Makkah. Dan mereka akan menghalangi antara mereka dengan urusan Ka'bah dan urusan Mekah. Falaman hazu bada'ahum wa ajma'a liharbihim. Ketika mereka sudah memisahkan diri, maka bada'ahum Tosaid dan pengikutnya memulai untuk memerangi mereka. Faltaqaw waqtatalu qitalan syadida. Terjadi pula peperangan yang dahsyat dengan Khuza'ah dan Bani Bakar. Thumma tada'u ila salat. Tada'u ila salat. Kemudian mereka saling mengajak untuk damai. Terakhir di masa Islam, kalau ini Mekah, dengan seluruh orang-orang Quraisy, maka Banu Khuza di luar dan Banu Bakar juga di luar di sekitar Mekah tapi bukan di Mekah Nanti ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, yang satu ikut dengan Quraisy, Mekah, yang satu ikut kaum muslimin. Yani perjanjian antar muslimin dengan Quraisy. Kalian silahkan pilih mau ikut mana. Ternyata yang satu ikut musyrikin Quraisy, yang satu ikut kaum muslimin. Nanti akan ada pembahasannya tersendiri ketika membahas sirah. Setelah tada'au, saling memanggil untuk damai, kamu Ya'mur ibn Auf. Ditengahi oleh seorang yang bernama Ya'mur ibn Auf. Ahadu Bani Bakar. Salah satu dari turunan Bani Bakar. Faqawa bainahum bianna Qusayyan awla bil Ka'bah. Diputuskan bahwa memang Qusailah yang lebih pantas untuk memegang urusan Ka'bah. Wa amra Makkah dan urusan Makkah daripada Fuzah. Dengan alasan apa? Alasan akram ila Ismail abuhum. Karena lebih dekat turunannya kepada Ismail yang merupakan bapak mereka semua. Wa kullu damin asabahu qusay minhum mawdu'un syadhuhu tahta qadamai dan semua yang terbunuh dari Bani Khuza'ah dan Bani Bakar urusan tebusannya ada di tangan Kusai atau di bawah kaki Kusai. wa ma asabat Khuza'ah Bani Bakar fa fihi diyah korban-korban dari Bani Bakar dan Bani Khuza'ah harus dibayar diatnya. Wa yukhalli baina Qusay wa al Ka'bah. Setelah itu setelah dibayar semua tebusan-tebusan diatnya, urusan Ka'bah dan urusan Mekah dipegang oleh Qusay dan sukunya, baninya. Fasamma yawma idzin ya'muru syaddakh. Hari itu, hari perdamaian tadi dijuluki dengan ya'muru syaddakh. Keputusan Ya'mur Diterima oleh semua pihak. Kusai dengan kabilahnya menerima keputusan itu karena menguntungkan. Ini memang hak kamu. Karena kamu lebih dekat kepada Ismail. Sedangkan keputusan kedua bahwa semua korban Banu Khuza'ah dan Banu Bakar harus dibayar diatnya oleh Kusai dan kerabatnya semuanya. Siap kata mereka. Maka diuntungkan pula Bani Khuza'ah dan Banu Bakar karena mendapatkan tebusan-tebusan. Barakallahu fiikum. <clears throat> Fawaliyaha Qusay. Sejak itu dipegang oleh Qusay. Wa jama'a qaumahu min manazilihim ila Makkah. Maka kemudian dikumpulkanlah seluruh suku-sukunya. Seluruh anak turunannya. Dibawa ke Makkah. Wa tamlik alaihim wa malakuhu wa mallakuhu. Karena mereka lah yang menjadi pemiliknya sekarang dan merekalah yang menjadi penguasanya. Lianahu akar lil Arab maka alaih. Karena merekalah yang ditetapkan oleh semua orang Arab bahwa kusai dan turunannya paling pantas untuk memegang urusan Ka'bah. Lianahu yarahu dinan la yughayyar. Karena dia berpendapat bahwa aturan Mekah, aturan Ka'bah, aturan haji adalah agama yang tidak boleh dirubah. Ini Nusayr. Fa'aqarran nas'ah wa al Safwan wa Adwan. Maka disepakati oleh Nas'ah, disepakati oleh al Safwan dan disepakati oleh Adwan. Wa Murrah ibn Auf dan suku Murrah ala makanu alaih. Nusai tidak semena-mena. Setelah berkuasa, tidak semena-mena. Urusan Nas'ah dan Sofwan dan aduan dan murah dibiarkan. Tetap dipegang oleh mereka. Perhatikan di paragraf-paragraf sebelumnya. Urusan apa aduan memegang? Urusan ifadah dipegang aduan. Kata Kusai, tetap. Urusan ifadah, tetap kamu pegang. Urusan yang lain, tetap nasah kamu pegang. Urusan ini tetap sopan kamu pegang. Kata ja'al Islam. Sampai datang Islam masih seperti itu. Dibagi-bagi urusan wilayah, pemegang kunci, urusan ijazah, memimpin haji, urusan siqayah, memberi minum, urusan rifadah, memberi makan, semuanya ditetapkan pada suku-sukunya masing-masing, tidak dirubah oleh Tusai. Sebagai pembagian kerja. Masya Allah. Ya. Terorganisir dengan rapi. Terorganisir dengan rapi. Sampai datangnya Islam. pada madalika kulli wa kulu syair. Setelah itu dirombak semuanya sedangkan suku-sukunya Nabi SAW tetap menetapkannya bahwa ini dipegang oleh suku Fulani, ini dipegang oleh suku Fulani. Qusay la'amri kana yud'a mujma'an bihi jama' Allahu al-qabail min fihri. Qusay la'amri sungguh dijuluki dan dipanggil dengan mujma'an atau mujmi'an yang mempersatukan. Dijuluki Qusay dengan yang mempersatukan. Mengapa? Bihi jama Allah. Dengan Kusai, Allah gabungkan seluruh kabilah-kabilah. Tidak dipegang oleh satu suku saja, tetapi wilayah dibagi-bagi dan dipegang oleh masing-masing suku. Min Fihrin. Siapa Fihrin? Quraisy. Jangan lupa. Fihr nama lain dari Quraisy. Fakana Qusay bin Lu'ay asaba mulkan ata'alahu bihi qaumuh. Maka Qusay Ibn Lu'ay mendapatkan kepemimpinan yang ditaati oleh kaumnya dengan sukarela. Bahkan disukai. Fakanat ilaihil hijabah. Wassiqayah. Warrifadah. wal Walliwa. Maka di kalangan Quraisy lah. Dari turunan Qusailah. Semua urusan-urusan Ka'bah. Ini dibagi-bagi, tapi masih di turunan Fihrin. Masih di turunan Quraisy. Urusan hijabah, penjagaan Ka'bah. Urusan siqaya, memberikan urusan air dan minum orang-orang haji. Tidak gampang loh ya. Saat itu air sangat sedikit, tidak seperti sekarang. Jadi urusan memberi minum orang-orang haji, salah satu suku dari suku-suku Quraisy juga. Warifadah. Memberikan makan dengan gratis. Juga dipegang oleh suku Quraisy, dipimpin oleh Qusay. Wan Nadwa, gedung pertemuan, majlis permusyawaratan rakyat, MPR. majlis kan bahasa Arab tuh, Musyawarah juga bahasa Arab, rakyat juga bahasa Arab. rakyat itu rakyat, rakyat An-Nadwah adalah makanul musyawarah lahum. Tempat musyawarah mereka. Ada sukunya juga yang memegang. Kamu urusan darun nadwa. Dar an-nadwa. Kalau kasih dar berarti gedung. Gedung MPR. Gedung permusyawaratan rakyat. Waliwa bendera. Apa urusan bendera? Maknanya urusan perang atau tidak berang, berangkat atau tidak berangkat, maju atau mundur, mengalah atau tidak mengalah, damai atau tidak damai, urusannya pemegang bendera. Ada sukunya sendiri yang mengurusi masalah liwa. Bagaimana? Apakah kita lawan? Tanyanya kepada pemegang bendera. Berangkat. Kalau bendera sudah diangkat, berangkat, maka semuanya mentaati dan berangkat. Wa qatta'a Makkah ruba'an baina qaumih. Dan Mekah dibagi-bagi menjadi empat wilayah. Menjadi empat bagian. Fa'anzala kullu qaumin minhum manazilahum. Dibagi empat dan dibagi masing-masing suku di tempatnya. Kamu bagian sana, kamu bagian sini, kamu bagian sini, kamu bagian sini. Qila dikatakan innahum habu qad asyajar an manazilihim saking menghormati Kusai, mereka tidak berani mencabut pohon kecuali kalau diizinkan oleh Kusai. Tidak berani mencabut pohon kecuali kalau diizinkan.